Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka. Sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam nakhlukum min ma'in Bukankah kami menciptakan kamu lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang. Yang tidak melindungi, dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. هذا يوم لا ينطقون Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. ولا يؤذن لهم فيعتذرون dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. فإن كان لكم كيد فكيدون Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air وفواكه مما يشتهون dan buah-buahan yang mereka sukai. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," mereka tidak mau rukuk. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?